Bismillah Alhamdulillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه wa قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعتلة والجهمية وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل أو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة لم يتلقوها لم يتلقوها عن مشكاة النبوة ولكن تلقوها تلقوها, تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكار وكناسة وكناسة أفكارهم فأتبعوا فأتعبوا فأتعبوا فأتبعوا فأتعبوا فأتعبوا قواهم قواهم قواهم أيوة. وأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهانهم في تقرير آراء الرجال أو الانتصار لهم وفهم ما قالوه وبثه في المجالس والمحاضر والمحاضر والمحاضر وأعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صفوة صفحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي وقني شر, شر نفسي الإخوة في الله kita masih dalam penjelasan kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah pada pekan yang lampau kita telah menjelaskan tentang tipe-tipe manusia ya yang memiliki ruh yang hidup ruhnya dengan ya cahaya iman, cahaya wahyu dan orang-orang yang ruhnya mati karena tidak berpandu kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya orang itu bukanlah diketahui hidup hatinya dengan banyak hafalan, dengan banyaknya membahas berbagai macam pembahasan-pembahasan, bukan yang kezuhudan, bukan dengan ilmu fikih yang dalam, ya. Tapi seseorang akan dikatakan hidup hatinya bersinar ruhnya tatkala dia diberikan Allah Jalla wa ala ke kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang sesat daripada yang di atas petunjuk antara perkataan yang benar daripada perkataan yang menyalah yang mana ini semua tak akan pernah dapat kecuali daripada Mishkatun Nubuah dan Tera para Nabi dengan mengikuti cahaya yang dibawa oleh para Nabi melalui lentera wahyu maka orang akan dapat membedakan antara yang hak dan batil antara yang sahih dengan yang tidak sahih dan sebagian orang tak begitu peduli mereka dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Mereka tak puas. Mereka berpaling mengambil cahaya petunjuk dari selain lentera cahaya yang dibawa oleh para nabi. Mereka bertumpu, bergantung dengan berbagai macam logika-logika berfikir manusia. Ya. Yang diumpamakan oleh Syekh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah bagaikan orang-orang yang bertransaksi dengan uang palsu ya yang stempelnya stempel Genghis Khan dan orang-orang semacamnya. Kemudian dia bertransaksi, pastilah transaksinya akan ditolak. Mungkin dia berujung dimasukkan ke dalam penjara. Karena yang diterima Allah adalah orang-orang yang bertransaksi kepada Allah Jalla wa'ala dengan ya uang yang memiliki stempel kenabian dari wahyu Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah seorang akan bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berpandu kepada selain apa di bawah Rasul mereka akan tersesat. Mereka mengira di atas petunjuk padahal mereka dalam kesesatan. Mereka lah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan Muhammad, "Maukah ku beritahukan engkau tentang orang-orang yang kelak merugi amalannya?" Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah orang yang telah sia-sia belaka apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, yang mereka usahakan dalam kehidupan di dunia ini. Sia-sia ibadah mereka. Sia-sia harta yang mereka keluarkan untuk ibadah mereka, untuk keyakinan yang mereka bela. Ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sementara mereka mengira mereka telah berbuat baik, berbuat benar. Ya. Hari kiamat mereka akan datang dengan amalan yang mereka bisa anggap bisa menamatkan mereka amalan yang banyak bagikan gunung tapi semua amalannya hilang wa qadimna ila amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura kami datangkan mereka di hari kiamat dengan amalan-amalan mereka maka kami jadikan semua amalan tersebut bagaikan gunung-gunung pasir yang habis berterbangan lenyap ketika datang angin kencang yang menghembuskan pasir tersebut begitulah amalan mereka Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan hal ini wa hadha halu arbabil a'mal allati kanat li ghairillahi azza jalla Beginilah nasib orang-orang yang beramal. Ya, tapi bukan untuk Allah jalla wa ala. Beramal untuk selain Allah azza jalla Tidak ikhlas. Ya Allah akan buat habis sia-sia semua amalan yang dibawa manusia di hari kiamat adalah orang-orang yang beramal karena tidak ikhlas. Alangkah beratnya ikhlas. Karena ikhlas itu yang menyelamatkan. Al-ikhlasu najatun. Ikhlas itulah keselamatan. Orang-orang yang beramal tidak ada padanya ikhlas meski banyak amalannya. Mungkin dia menyumbang. Mungkin berdiri dengan sebab uangnya ratusan masjid. Ya ratusan pesantren, ribuan orang dia bantu dengan uangnya, hasil jerih payahnya. Ya, dia mengira akan menyelamatkan dirinya, ternyata hari kiamat tak dapat bermanfaat sedikit pun, sedikit pun bagi dirinya karena dia melakukan apa yang dilakukannya itu semua karena mencari ridha selain Allah Jalla wa Maka orang semacam inilah yang sia-sia amalannya. Yang pertama adalah orang yang niatnya menyalah. Adapun yang kedua, awala ghairi sunnati Rasulillah. Datang bawa amalan yang banyak zikir-zikir yang banyak, salawat-salawat yang banyak, solat-solat yang banyak, ibadah-ibadah yang macam-macam banyak, tapi semuanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kedua yang membuat orang akan sia-sia semua amalannya. Dia mengira banyak, dia bawa bekal menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata semua bekalnya ditolak. Karena ternyata apa yang dia bawa tak sesuai dengan apa diinginkan Allah, tak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya mereka dikatakan ya wa qadimna ila ma min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan mereka di hari kiamat membawa, membawa berbagai macam amalan, kami jadikan semua amalan tersebut hancur, berantakan, sia-sia tak bermakna sama sekali padahal begitu butuhnya mereka kepada amal bagikan orang begitu butuh di dunia ini untuk membeli sembako kebutuhan hidupnya sandang pangan berangkatlah dia membeli apa yang dia inginkan tapi dengan uang apa palsu ditolak transaksinya berujung masuk penjara ya subhanallah begitu juga nasib mereka Kata beliau, "Wahalu arbabil ulumi wal anzar allati lam yatalaqawha an mishkatin nubuwah." Inilah nasib orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mereka ambil bukan daripada lentera para nabi. Dari mana mereka ambil? Logikanya. Bagaimana lo kalam Mu'tazilah, Jahmiyah mengambil tentang Allah Jalla wa ala mengambil ilmu tentang Allah, tentang hari akhirat dan semacamnya dari logikanya. Logika mereka yang membenarkan atau menolak apa yang datang daripada wahyu Allah kepada para rasulnya. Yang tak sesuai logika, mereka buang jauh-jauh. Ini nasib mereka hari kiamat kelak. Ya, orang yang membawa berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang tidak diambil daripada mishkatun nubuwah daripada lentera yang dibawa oleh para nabi. Walakin talaqqauha an zabalati adhanir rijal yang hakikatnya mereka mengambil semua pemikiran tersebut, pandangan tersebut dari pikiran-pikiran sampah para lelaki yang tak jelas zubalah sampah. Ya. Yang mereka ambil daripada perkataan-perkataan ahlul kalam al-falasifa yang eh, mereka ambil daripada Sokrates, Aristoteles, Platon atau Plato dan semacamnya. yang mereka ambil pendapat Jaham bin Sofwan, Ma'bad al-Juhani, Wasil bin Atha dan semacamnya. Yang mana yang mereka bawa hanyalah merupakan sampah-sampah pemikiran belaka. Dewasa ini ya dalam berbagai macam bentuk nama-nama jaringan Islam liberal dan semacamnya. Ya, sehingga semuanya dirombak dan dirubah. Dirubahlah makna toleransi, ya. Toleransi jika engkau ikut gabung dengan mereka beribadah di hari raya mereka ikut masuk ke dalam ibadah mereka. Inilah toleransi menurut mereka. Ya. Kau azan di rumah ibadah mereka. <laughs> Kau kumandangkan salawat, kau lantunkan salawat di rumah ibadah orang-orang kafir. Untuk oh, apa? Toleransi. Apa kini toleransi? Tidak. Inilah orang-orang mengambil ilmunya daripada zubalatu al-afkar. Zubalatu adhanir rijal, sampah pemikiran manusia. Wa kinasati afkarihim. Kotoran-kotoran layak disapu, dihilangkan daripada berbagai pemikiran-pemikiran mereka Fa'at'abu quwahum. Akhirnya mereka membuat letih, menghabiskan segala macam daya upaya dan kekuatan mereka, wa afkarahum daya fikir mereka, wa adhanahum. Ya, mereka menghabiskan rasio mereka fi taqriri ara'ir rijal untuk menetapkan pendapat-pendapat manusia. Berbicara tentang zat yang maha gaib Allah tentang malam gaib, negeri akhirat dan semacamnya, azab kubur, siksa kubur, hari berbangkit. Mereka terapkan dengan akal-akal mereka. Mereka analogikan, kiaskan Allah sama dengan makhluk. Ya. Akhirnya habis sia-sia umur mereka. Sebagaimana menyesalnya Al-Imam Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di akhir hayatnya. Dia buat bait-bait syair, penyesalan dia Bertahun-tahun aku hanya sibuk mengumpulkan perkataan manusia qila wa qalu. Ya. Sampai-sampai dia berkata, aduhai alangkah indahnya kalau aku mati di atas akidah orang-orang awam, orang-orang tua daripada penduduk sini. Ya, aqidatul ajaiz. Letih dia. Jiwaan jama'ana qila wa qalu. Apa yang kami kerjakan hanyalah mengumpul katanya-katanya merujuklah dia, rujuk Imam Fakhruddin Razi kepada akidah hadis. Ya, ahlul hadis dalam menerima ketentuan nama nama dan sifat-sifatnya tanpa harus mempikirnya dengan takwil-takwil yang tidak pernah datang daripada Allah dan Rasulnya. Rujuklah dia, mengaku dia adalah letih. Beginilah kata Muqayyim, wa at'abu fa at'abu quwahum wa afkarahum. Hakikatnya mereka hanyalah membuat letih segala macam kekuatan mereka mereka habiskan waktu mereka mereka habiskan pemikiran mereka mereka habiskan hanya untuk menetapkan pendapat-pendapat dalam akidah asyariah saja setiap pemikir-pemikir daripada Imam Hasan Asy'ari ini para para pengikutnya memiliki cara berpikir yang berbeda-beda dalam menetapkan sifat saja mereka tak sepakat berapa sifat itu sebagian 7, sebagian 12, sebagian 20. Dalam memaknainya pun mereka berbeda. Ya, sibuklah manusia menetapkan apa ditetapkan oleh manusia, bukan menetapkan apa ditetapkan Allah SWT Bukan menetapkan apa ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. intisar lahum atau sibuk membela mereka. Hidupnya hanyalah untuk menetapkan ya dan membela tokoh-tokoh yang dia jagoan daripada tokoh-tokoh yang bertumpu hanya dengan logikanya, perasaannya. Wa fahmi kerja mereka, hidup mereka hanya untuk berusaha memahami apa dikatakan manusia, bukan apa dikatakan Allah Jalla wa'ala. Wabathihi fil majalisi ya wal muhadhar wal muhadhar sibuk menyebarkan dalam setiap majlis tentang akidah manusia ini ya pemikiran manusia ini wa a'radu amma jaa bihi sallallahu alaihi adapun yang dibawa rasul mereka berpaling daripadanya mereka campakkan di belakang punggung mereka mereka lewati begitu saja tak mereka ambil nah ahsanallahu wa man bihi ramaqu minhum ramaqun ramaqun minhum yu'iruhu adna tifatin talaban li fadilati wa ma matadrika wa man bihi ramaqun kata beliau wa man bihi ramaqun yang masih dalam keadaan kritis dari mereka ya yu'iruhu adna tifat paling mereka hanya sedikit saja ya memberikan perhatian dengan menoleh kepada sunnah-sunnah Nabi. Tujuannya untuk apa? Talaban lil fadilah, hanya untuk cari keutamaan dari sunnah Nabi. Bukan mencari petunjuk untuk diikuti. Sebagaimana sebagian orang membaca Quran hanya untuk cari pahala daripada huruf-huruf yang dia baca, bukan memahami apa di balik huruf-huruf dia baca. Padahal Quran akan menjadi petunjuk ketika dipahami apa di balik huruf-huruf tersebut. Ya. Maka tak akan pernah maju umat Islam ketika mereka hanya sekedar memperbagus suara, memperindah hukum tajwid, membaguskan makhraj, dia memperindah lagu-lagu, tapi sampai di situ tidak mereka naik kepada tingkat berikutnya memahami apa yang Allah inginkan daripada ya ayat tersebut, apa perintah-perintah yang terkandung, apa larangan-larangan terkandung, apa berita-berita yang terkandung, apa faidah-faidahnya. Lewat Quran hanya untuk cari barokah saja. Cari barokah. Quran hanya dibaca untuk cari barokah dalam waktu-waktu tertentu saja. Ramadan bentangkan Quran, ada yang meninggal bentangkan Quran, ada peringatan ini bentangkan Quran. Sewa qori, baca yang merdu-merdu. Tidak diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Tidaklah Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan. Karena itulah di mana-mana Quran ada dicetak, di mana-mana Quran ada tersebar, tapi yang riba tetap riba. Subhanallah. Penuh bank-bank ribawi, ya berbagai macam lembaga keuangan riba. Ya, yang besar, yang kecil, lesing lesing di mana-mana Anda butuh uang cepat. <laughs> Setiap hari masuk ke dalam WhatsApp, ke dalam SMS kita, ya, ingin solusi cepat setiap hari. Tak dari mana mereka dapat nomor kita? Sementara Quran begitu mengutuk riba, Quran mengutuk kesyirikan. Bahkan terkadang mereka membaca ayat tentang tauhid. Ya. Tapi diselewengkan, niatnya diselewengkan. Membaca kalimat tahlil la ilaha illallah diselewengkan tujuannya maknanya. La ilaha illallah dijadikan zikir untuk membuat kebal Sekali pukul dari jarak jauh tercampak dengan kalimat la ilaha illallah. Katanya ilmu putih. Subhanallah. Quran dibuat untuk nakut-nakuti hantu, dijadikan jimat, digantung-gantung. Quran dijadikan hanya sekedar penghias rumah. Ya, dibuat dari lempengan-lempengan logam, tembaga, timah, macam-macam indah, mahal. Tapi tak pernah diamalkan apa yang diinginkan oleh Quran. Hanya mengambil berkah saja. Demikian juga dengan sunnah. Hanya mengambil keberkahan saja sedikit, hanya sekedar menoleh. Ini yang man romakun yang masih kritis, belum mati. Yang sudah mati tidak sedikit pun menoleh kepada sunnah. Dia menoleh kepada ra'ur rijal, logika berpikir manusia. Ya. Itu yang dia lihat, itu yang dia lirik yang punya sedikit nyawa masih ada kritis hanya menjadikan sunnah sebagai mencari berkah saja. Subhanallah. Mencari keutamaan saja. Dari sunnah Nabi itu diambil keutamaan saja. Fadilah ini, fadilah itu, fadilah ini, fadilah itu. Hanya itu saja. Padahal sunnah bukan hanya fadail. Dalamnya ada masalah, dalam ada akidah, dan segala sesuatu. Dikhususkan fadilah-fadilah saja. Ya. Sebagaimana sebagian jemaah-jemaah dakwah yang hanya berkutat dalam fadilah-fadilah saja. Tak lebih, tak kurang daripada fadilah. Bukunya benar satu buku saja fadilah a'mal. Tak ada yang lain. Selesai. Wassalam. Apalagi sunnah tersebut bercampur baur, ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang palsu. Ya. Ada yang la asalah, tak ada asalnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa amma tajrid ittiba'ihi wa tahkimihi wa istibragu qawa wa tah. Naam. Wa qawa nafsi fi quwa quwa nafsi fi talabihi wa fahmihi وعرض آراء الرجال عليه ورد ما يخالف منها وقبول ما وافقه ولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس شمس الوحي وشهد لها بالصحة فهذا نعم كمل فهذا أمر لا تكاد ترى أحدا منهم يحدث به نفس نفسه نعم نفسه Kata beliau rahimahullah, "Wa amma tajridut tiba'i wa ittiba'ihi." Adapun benar-benar memurnikan ittiba. Hanya kepada beliau sallallahu semata memurnikan ikut yang dijadikan sebagai contoh hanya Nabi semata. Tajridut tiba'ihi. Ya. Wa tahkimihi atau wa tahkimuhu berhukum kepada beliau semata wastifragu quwwan nafsi fi talabihi wa fahmi adapun upaya setengah mati sedaya upayanya untuk menuntut ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bawa dan memahaminya wa ardi ara'ir rijal alai adapun senantiasa ya menjadikan sunnah Nabi sebagai timbangan yang dengannya ditimbang segala macam perkataan manusia ya waraddu ma yukhalifuhu dan menolak apa-apa yang menyelisih sunnah Nabi Sallam, wa qabulu dan menerima daripada pendapat manusia yang sesuai dengan apa yang dibawa Nabi yang mulia sallallahu wa la ila syai'in min ara'ihim aqwalihim illa idza asyraqat 'alaiha syamsul wahi, tidak pernah mau menoleh sedikit jua pun kepada pendapat manusia, perkataan mereka kecuali yang benar perkataan tersebut, pendapat tersebut disinari dengan sinar mentari wahyu wa adalah habis bisihhah ya yang mana dipersaksikan kebenaran pendapat tersebut dengan wahyu fahada amrun hal ini adalah perkara la takadu taro ahadan minhum yuhadithu bihi nafsah perkara yang jarang-jarang engkau lihat mereka pernah ya, membicarakan pendirinya untuk berupaya melakukan hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Ya. Adapun memurnikan Nabi sebagai panduan semata, adapun upaya seseorang sedaya mampunya, sekuat tenaganya untuk menuntut sunnah Nabi muaminya kemudian senantiasa menjadikannya sebagai timbangan atas pendapat-pendapat manusia ya upaya untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah tersebut menerima apa yang sesuai dengan sunnah tersebut daripada perkataan manusia pendapat manusia apabila sesuai dengan wahyu yang dibawa Nabi SAW adalah perkara yang tak kau temui pada mereka kalaupun ada jarang Ya, bahkan mungkin mereka tak pernah sedikit dua pun membisiki dalam hati mereka ingin mencari sunnah Nabi SAW. Ya. Artinya murni mereka tidak ya menjadikan sunnah Nabi sebagai panduan hidup mereka. Ya, murni mereka tak pernah ingin menghabiskan umur mereka, upaya dan daya mereka untuk menuntut sunnah Nabi, mengamalkannya, menyebarkannya tak ada. Bahkan tak pernah mereka bercita-cita beranak dalam diri mereka untuk melakukan hal tersebut. Fadlan an an yakuna akhiyatahu wa matluba. Apalagi menjadi tuntutan awal, ambisi, cita-cita yang pertama. Mustahil Ya, bermimpi saja mereka tak pernah untuk berupaya menghabiskan umur mereka, hidup mereka untuk menuntut sunnah Nabi SAW. Tak pernah bermimpi saja, apalagi di alam nyata. Sementara kita lihat bagaimana para ulama menghabiskan hidup mereka untuk menuntut sunnah Nabi SAW, mengamalkannya, memahaminya, mendakwakannya, menyebarkannya, sampai mereka rela berjalan-jalan berpuluh tahun untuk mengumpulkan sunnah Nabi agar tersebar di tengah-tengah umat. Lihatlah bagaimana pahnya Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berjalan keliling dunia. Subhanallah. Perjalanan mereka untuk mencari sunnah Nabi, mengamalkannya, memahaminya, menyebarkannya. Ya, kalau dihitung perjalanan mereka sampai beratus ribu kilometer. Subhanallah. Mereka bahkan mengelilingi setengah dunia, dua per tiga dunia untuk mengumpulkan sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka dahulu kalah. Sementara orang-orang yang datang belakangan tak peduli dengan sunnah Nabi ini. Lebih nikmat rasanya membahas arah ar-rijal, logika-logika berfikir manusia, lebih senang buku ah, buku ahlul kalam, lebih senang mempelajari ilmu kalam daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lain la yunji siwahu padahal hal hal inilah yang tak akan dapat yang hanya dapat menyelamatkan seseorang. Menuntut sunnah Nabi, mengamalkannya, menyebarkannya, berusaha payah untuk melakukan semua di atas adalah merupakan perkara yang hanya dapat dengan itu saja seorang akan selamat. Fawa rahmata li'abdin syaqiyah fi talabil ilmi aduhai kasihan seorang hamba syaqiyah fi talabil ilmi yang celaka dalam menimba ilmu. Menimba ilmu celaka karena salah ilmu yang dia timba. Ya, yang dia timba bukan ilmu tapi kesesatan yang dia kira ilmu. Fawa rahmata li 'abdin syaqiya fi talab ilmi wastafraqa fihi quwwa. Dia telah menghabiskan daya upaya kekuatannya untuk menimba ilmu yang sesat ini. Wastanfada fihi awqatahu. Dihabiskan umurnya dan waktunya wa atharahu ala man nasufi dia jadikanlah ilmu yang sesat ini segala sesuatu yang di atas segala-galanya subhanallah wa tariqu bainahu wa bain rasulillah sallallahu masdudun padahal jalan antara dia dan sunnah Nabi sallallahu benar-benar tertutup tak akan pernah ketemu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalbu anil mursali anil mursidi subhanahu wa ta'ala wa tauhidihi wal inabati ilaihi wa tawakkuli alaihi wa tana'umi bihubbihi wa sururi biqurbihi matrudun wa masdudun sementara hatinya ya tak pernah sedikit juga pun bergantung teringat dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para nabi tak ingat ya tak ingat bagaimana mentauhidkan Allah Bagaimana bertobat kembali kepadanya, bergantung hanya kepadanya, tak pernah merasa nikmat untuk mencintainya, bahagia untuk mendekatkan diri kepadanya. Semua hal ini matrudun wa masdudun. Semua hal ini adalah perkara yang terkunci dalam dirinya, tak pernah punya niat. Bahkan dia terusir untuk mengetahui hal ini, menikmati tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan tentang Allah Jalla wa'ala menyimpang ilmunya tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala qad umrahu kullahu ala abwabil madahib umurnya dihabiskan untuk berkeliling mempelajari segala macam bentuk mazhab-mazhab semua mazhab manusia dia nikmati, dia pelajari tapi mazhab manusia Cara berpikir manusia, logika manusia. Lihatlah berapa banyak ulama yang pindah-pindah. Dari satu pada fasi kepada fasi lain. Pulang balik, subhanallah. Ya, terjebak dalam tasawuf, keluar, terjebak dalam ilmu kalam, keluar, terjebak dalam filsafat, keluar. Falam yafuz illa bi akhassil bi akhassil matalib. Taklah dia memperoleh keberuntungan kecuali hanyalah mendapatkan sesuatu yang hina. Ya. Itu pendapat-pendapat manusia yang dikumpulkannya, yang disebarkannya, yang ditetapkannya, yang dibelanya. Bukan sunnah nabinya. In hiya wallahi illa fitnah. In hiya il, wallahi illa fitnatun amat al quruba. Demi Allah, ini adalah merupakan bencana yang telah membuat buta hati-hati an mawaqi'i rusydihah untuk mendapat jalan petunjuk wa hayyaratil uqula an turuqi qasdiha yang menjadi penghalang akal yang membuat akal kebingungan untuk mencari jalan yang lurus tarabba fihi saghir dalam mengenal Allah secara salah keliru inilah mereka terdidik sejak kecil terdidik sejak kecil untuk menetapkan sifat tujuh, sifat dua puluh, ya, menetapkan akidah asyariah Maturidiyah sejak kecil itu yang diketahui, yang dikenal, sejak kecil dilihat bid'ah dan bid'ah, bid'ah dan bid'ah yang dikira sunnah. Zikirnya bid'ah, salawatnya bid'ah, perkataannya bid'ah, cara beribadahnya bid'ah, dianggap semuanya sunnah sejak kecil karena itu dilihat manusia. Tarabba fihi as-saghir wa haruma alaihi al-kabir dengan ilmu yang salah, dengan lingkungan yang salah, amalan yang salah, akidah yang salah inilah ya orang-orang yang kecil ini menjadi besar, menjadi tua. Subhanallah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka Ya, yarbu fiha saghir. Dalam perkara-perkara bid'ah inilah anak-anak kecil tumbuh menjadi besar. Yang besar menjadi tua. Apabila datang sesuatu yang benar-benar daripada sunnah Nabi yang mulia SAW untuk diterapkan, didakwakan, diajarkan, manusia pun berteriak mengatakan, "Ghairati sunnah." Ih, ini adalah agama baru, ini ingin merubah sunnah. Subhanallah. Padahal ini yang original. Ini yang dibawa Nabi yang original. Dikatakan sudah dirubah sunnah. Subhanallah. Ya. Kalau kita ingkari cara berzikir dengan satu suara berjamaah, mereka berteriak mengatakan ghairatu sunnah. Oh, sudah dirubah sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingkari mereka berzikir dengan lagu-lagu, nyanyi, mereka berteriak ghairatu sunnah, dirubah sunnah. Ya, semuanya berbalik. Bertanyalah ketika itu murid-muridnya ketika Ibnu mengatakan sudah terbalik zaman. Yang bid'ah dianggap sunnah. Yang syirik dianggap yang syirik dianggap tauhid. Mata dzalika ya Abu Abdurrahman. Kapan peristiwa terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kata Ibnu Mas'ud, "Idza kathura khutaba'uhum wa qalla fuqaha'uhum." Ketika muncul ya begitu banyak para ahli penceramah, begitu banyak para khatib, begitu banyak para orator, tapi sedikitnya ahli ilmi yang paham pemahaman agama yang baik. Kalau kau bagus berorasi, kau jadi orang alim dikatakan manusia. Dianggaplah kau jadi orang alim rujukan manusia. Modalnya apa? Orasi. Kata Ibnu Mas'ud, "Idza kathura khutaba'uhum wa qalla fuqaha'uhum." Ketika sudah terlampau banyak ahli-ahli pidato, orator-orator, singa-singa podium, tapi sedikit yang punya ilmu zaman itu akan terjadi dan mungkin telah terjadi. Ya. Semuanya timbangan menjadi terbalik. Dan Nabi telah mengatakan demikian, sayati alaikum, satati alaikum sanawatun khadda'at. Akan datang pada zaman yang penuh dengan tipuan, yusaddaqu fihal kadzib. Pendusta akan dibenarkan, wa yukadzdzabu fihal shadiq. Yang jujur akan dikatakan pendusta wa taman fil kha'in akan diangkat diberikan amanah para pengkhianat wa yukhawwanul amin adapun orang-orang yang terpercaya amanah akan dikatakan berkhianat terbalik-balik zaman ketika telah dekat kiamat kata beliau sesungguhnya adalah merupakan fitnah yang telah membuat buta hati-hati dari jalan kebenaran membuat akal kebingungan dari jalan yang hendak dituju tarabba fihi as Sejak kecil orang terdidik dengan hal yang salah ini. Wa haruma kabir sampai akhirnya yang kecil menjadi tua dengan perkara yang menyala ini. Fadhannat khafafishul absar annaha al-ghayah allati tasabaqa ilaiha al-mutasabiqun. Maka orang-orang yang lemah pandangan matanya menganggap ilmu yang mereka tetapkan ini daripada hasil pemikiran sampah manusia ini inilah tujuan. Ya. Inilah hal yang selayaknya orang berlomba-lomba mempelajarinya, meng menggalinya. Subhanallah. Dianggap inilah tujuan. Ya. Yang namanya kelilawar, bahasa Arabnya khufash. Jamaknya khufafish. Kelilawar itu Ketika datang cahaya matahari, matanya menjadi mutah tak nampak lagi matahari. Dia akan tabrak karena itulah kelelawar tak pernah terbang di kala siang. Terganggu dengan cahaya matahari. Begitulah mereka. Subhanallah. Cahaya sunnah tak tampak. Begitu terang cahaya sunnah bagikan matahari tak tampak. Karena pandangan mata mereka sama dengan pandangan mata apa tadi? Lawar. Ini kata beliau apa? Khafafish. Ya. Kata beliau, "Fadhannat khafafishul absar." Inilah prasangka mata-mata yang lemah bagikan mata-mata kelawar. Anhal gaya inilah tujuan utama allati tasabaqa ilal mutasabiqun yang layak orang berlomba-lomba mengejarnya. Mengejar ilmu kalam mengejar ilmu yang menyala mempelajarinya, mengamalkannya. Ya. Wan nihayah, wan nihayah allati tasabaqa ila al-mutasabiqun. Wan nihayata allati tanafasa fiha al-mutanafisun. Dianggap inilah tujuan akhir yang layak kita berlomba-lomba ke sana. Wahai hata Padahal sekali-kali tidak alangkah jauh apa yang mereka sangkakan itu. Mereka menganggap falsafat dan ilmu kalam jalan menuju Allah jauh. Tersesat mereka, menyimpang mereka daripada jalan Nabi, jalan Rasul, jalan para sahabat. Aina adh-dhalamu min adh-dhiya'. Bagaimana mereka tak bisa membedakan antara kegelapan malam dan terangnya siang? tak bisa dibedakan ya antara jelas petunjuk wahyu dalil Quran sunnah ijma para sahabat perkataan para sahabat dan perkataan fulan dan alan Zaid dan Amr subhanallah Allah mengatakan Ar-Rahman wa nafsi istawa Allah bersemayam bukan mustahil bersemayam berarti dia memiliki tempat berarti Allah menempati tempat berarti Allah sama makhluk subhanallah tak pernah Allah mengatakan dia butuh tempat karena dia menganalogikan Allah sama dengan manusia. Ya, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Datanglah Tuhanmu dan mereka bersaf-saf. Kata mereka, mustahil Allah datang dari kiamat bersama malaikat-malaikat. Kalau Allah datang berarti dia pindah-pindah tempat dan berarti Allah memiliki sifat yang baharu, sifat makhluk. Ini hawadis, bukan datang. Begitulah mereka memprintir setiap ayat tentang Allah. Wa yabqa wajhu rabbik. Bersisalah berkekalanlah wajah Tuhan bukan wajah. Andai kata Allah punya wajah berarti seperti makhluk. Habis semuanya dia nafikan sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Wa huwal ghafuru dia adalah Tuhan Maha Pengampun, pemilik sifat rahmat. Mustahil dia punya sifat rahmat. Ya. Fasyatillahu biqaumin yuhibbuhum wa Allah akan datangkan satu kaum, Allah mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah. Mustahil Allah memiliki sifat cinta, itu sifat makhluk. Ada tendensi, Allah tak punya tendensi. Habis semua sifat Allah mereka buang atas nama takwil. Ya. Alam tara alladziina kalau qauman ghadiba Allah alaihim tidak kau melihat kepada orang-orang yang menjadikan sebagian kaum yang memberi, yang memberikan loyal kepada sebagian kaum yang Allah murka kepada mereka kata mereka mustahil Allah punya sifat murka habis tak ada sisa sifat Allah berapa yang bersisa 7 12 20 Allahu akbar Kenapa demikian? Karena tak berpandu kepada apa tadi? Mishkatun nubuwah bukan lagi berpedoman dengan lentera para nabi, tapi ukulur rijal, logika manusia. Bahkan disesatkan orang yang mengatakan Allah itu seharus disesatkan. Ya, bahkan mungkin sebagian mengkafirkan orang yang mengatakan Allah di atas aras padahal yang mengatakan di atas aras Allah sendiri. Dalam tujuh tempat dalam Quran Allah menyatakan Ar-Rahman ala sistawa. Inilah nasib mereka. Aina dhalamu minadh-dhaya minadh-dhiya? Mana mereka? Kenapa tak bisa membedakan antara gelapnya malam dan terangnya siang? Wa aina thara min kawakibil jauza? Mana mereka tak bisa membedakan antara bumi yang rendah dengan bintang yang begitu tinggi, yang begitu terang benderang? Bintang timur Tak bisa mereka beda beda kan? Wa ainal haruru min adh-dhilal. Mengapa mereka tak bisa membedakan antara panasnya api dengan tempat yang begitu indah di bawah naungan? Wa aina tariqu ashabil yamin min tariqi ahli shimal. Mengapa mereka tak mampu membedakan mana jalan orang-orang ahli kanan dan orang-orang jalan ahli kiri? Subhanallah. Wa ainal qaulul ladzi lam tadhman lana ismata qailih. Mereka tak mampu membedakan perkataan orang-orang yang tak maksum, tak dijamin benar perkataannya. Subhanallah. Ditinggalkannya perkataan Nabi yang maksum. Nabi itu maksum perkataannya hak. Ditinggalkannya. Kok dapat mereka lemahkan? Mereka lemahkan. Hadis tentang al-jariyah dalam Sahih Muslim berebut mereka untuk melemahkannya dengan tanpa hujah. Subhanallah. Aina Allah, di mana Allah? fi sama kata sang budak. Eh, mana ana anta Rasulullah? Allah di mana? Di langit. Saya siapa engkau Rasulullah? Kata Rasulullah, dia beriman, bebaskan dia. Ini menunjukkan Nabi mengiyakan membenarkan perkataan budak ini Allah di atas langit. Berebut mereka bagaimana caranya melemahkan hadis ini. Subhanallah, padahal ayat tentang Allah di atas Subhanallah, be, yakni hampir seribu, seribu ribuan, ya, seribu bahkan lebih ayat-ayat dalil-dalil menunjukkan Allah di atas. Subhanallah. Ya. Wa aina al-qawlu alladhi lam tadman lana ismata qa'ilihi qa'ilihi bidalil ma'lum min an-naql al-musaddaqi al al-qa'il ma'sum? yang mana tak berpatokan ya pendapat tersebut dengan dalil yang benar dari seorang yang jujur yang berkata-kata Rasulullah SAW yang maksum wa ainal ilmu alladhi sanaduhu Muhammad bin Abdullah mana ilmu yang mereka tuntut yang seharusnya ilmu tersebut harus memiliki jalur sanad dari Muhammad bin Abdullah an Jibril dari Jibril an Rabbil Alamin dari Allah Rabbil Alamin inilah ilmu dari Muhammad dari Jibril daripada Allah Jalla wa'ala bukan dari si Fulan dan Alan Zaid dan Amar subhanahu wa ta'ala idal kharsil ladhi sanaduhu syuyuhu ahli dhalal mereka sebaliknya bergantung dengan prasangka-prasangka al-khars prasangka-prasangka yang sanadnya akan merujuk kepada para masyayikh ahli dhalal, para ulama-ulama yang tersesat. Menurut Jahmiyah, baik daripada pengikut Jaham bin Sofwan namanya Jahmiyah yang menolak semua sifat dan nama bagi Allah Swt, wal Mu'tazilah, Mu'tazilah yang menolak semua sifat-sifat Allah wa falasifatil masyain dari dari para falasifah ahlu falsafat bagaimana Ibnu Sina dan semacamnya bal ainal ara allati a'la darajatiha an takuna inda darurati sa'ighatal tiba mana pendapat-pendapat yang hanya dapat digunakan ketika dalam kondisi darurat ya ila nususi an-nabawiyah mengapa pendapat tersebut mereka lebih utamakan seharusnya dia hanya boleh ketika darurat tak ada nas sudah ada nas masih pilih pendapat manusia Al-wajibu ala kulli muslimin tahkimuh yang wajib setiap muslim menyerahkan urusan keputusan kepada sunnah tersebut, kepada nas, kepada wahyu. Wa tahakkum ilaiha fi mawrid niza wajib memulangkan semua perselisihan kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu Bukan kepada pendapat fulan dan alan, Zaid dan Amar. Wa ainal ara allati nahaa qailaha an taqlidihi fiha wa hadzara ila nusus ya allati furida ala kulli abdin an yahtadi biha wa yatabassara biha ya mana pendapat-pendapat yang melarang orang yang mengatakannya untuk taklid ya pada pendapat tersebut mana dia ya bahkan sebagian orang bahkan bertindak menakut-nakuti manusia, mentahdir manusia, jangan mengikuti nas. Padahal nas itulah merupakan sumber hidayah dan petunjuk. Dan itulah orang akan mendapat hidayah, mendapat hidayah dan mendapat petunjuk. Bahkan sebagian daripada ahlu kalam mengatakan sebab kekufuran adalah memahami Quran secara zahir. Kata mereka, zahir Quran, zahir Quran ayat-ayat Quranul Karim jika kau pahami secara zahir yang mereka sebut secara tekstual, ujungnya kau kafir. Berarti kitab ini berubah menjadi kitab bukan kitab hidayah, kitab yang membinasakan. Subhanallah. Untuk apa namanya hudan linnas kalau seperti ini fungsi Quran membuat orang tersesat? Subhanallah. Wa inal aqwal wal ara' allati idza mata ansaruha wal qa'imuna biha فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات cobalah kau bandingkan bagaimana kau bandingkan antara perkataan pendapat manusia yang bila dia mati terkuburlah pendapat tersebut sama sebagaimana mati terkuburnya jasad-jasad mereka bandingkan dengan nas yang tak pernah selama-lamanya lenyap hilang selama masih ada bumi Selagi masih ada langit akan tetap ada nas ini sampai hari kiamat. Adapun pendapat manusia ada pada masa dihidup, mati selesai habis. Wahyu kekal abadi. Bagaimana dapat disamakan? Bagaimana tak dapat dibedakan? Walaqad istabana wallahi as-subhu liman lahu ainani nadhiratan. Sungguh subuh itu telah tampak bagi orang yang punya mata yang dengan kedua matanya dimandang. Ya. Telah tampak cahaya subuh. Cahaya sunnah yang begitu jelas bagi orang yang dua punya, yang memiliki punya, yang memiliki dua mata. Wa tabayyana ar-rusydu minal telah tampak Allah mana petunjuk daripada kesesatan. Liman lahu udhunani wa iyatan, yang punya dua telinga yang dapat mendengar dengan baik terhadap apa yang dibacakan daripada nas. Lakin namun masalahnya asafat al qulubi Asafat alal qurubi ahwiyatul bid'ah wa syubuhat. Namun masalahnya adalah datangnya badai yang menerjang hati-hati manusia. Badai apa? Badai bid'ah dan syubuhat. Wal ara' al mukhtalifat, berbagai macam pendapat yang bersilang-silang. Faat faat masabiha. Maka badai ini mematikan cahaya yang terdapat dalam hati-hati tersebut yang dipenuhi dengan badai syiah, subuhat dan bid'ah. Padamlah hati-hati tersebut. Wa tahakkamat fiha aidi syahwat, maka bercokollah padanya ya berbagai macam bentuk syahwat. Fa abwa barus diha maka syahwat ini menutup segala macam pintu-pintu kebenaran untuk masuk ke dalam hatinya. Wa Allahat mafatihah bahkan menghilangkan kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu hati ini warana 'alaiha kasbuha maka berkaratlah hati tersebut ya wa taqliduha li ara'ir rijal sebabkan karena senantiasa taklid buta hanya kepada pendapat-pendapat manusia falam tajid haqa'iqal Qur'an was sunnah fiha munaffadha tak pernah didapati sedikit jua pun hakikat daripada Quran dan sunnah untuk dapat dilaksanakan diterapkan wa tamakkanat fiha asqamul jahli wat takhabbud Sebaliknya yang bercokol di sana dalam hati tersebut, dalam hati tersebut adalah berbagai macam bentuk penyakit-penyakit kejahilan, kebingungan. Falam tantafi ma'aha salihil ghidha. Maka ketika hati ini telah berkarat, ya, tak berguna lagi berbagai macam ya nutrisi-nutrisi hati apapun karena telah berkarat dan telah mati. Wa ajaban alangkah anehnya ja'alat kita min hadhil ara yang telah menjadikan nutrisi santapan akalnya dan hatinya pendapat-pendapat manusia allati la tusminu wa la tughni min ju' yang tak pernah mampu membuat sedikit dua pun orang kenyang ataupun gemuk wala taqbal al-iqtida'a bi kalamillah bagaimana dia tak menerima nutrisi yang begitu nikmatnya daripada kalam Allah jalla wa ala ya bikalamillahi taala wa nafsi nabihi al tak pernah menjadikan hatinya ya diberikan asupan-asupan nutrisi daripada perkataan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa hajaban laha alangkah menakjubkan hal semacam ini kaifah tadat fi dhulamil ara' ila tamyizi bainal khata' minha was sawab ya ternyata udah jam 8 lewat isya ya Ya, kita padakan sampai sini. InsyaAllah minggu depan kita akan lanjutkan dari kata-kata wa'ajaban Bahasa beliau indah sekali. Ini himbauan agar HP-HP Iwan minta di, ayat dinonaktifkan ketika kajian agar tak mengganggu lain. Nah. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا أنت أستغفرك وأتوب إليك